Bismillahirrahmanirrahim. Marojal bahraini taqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjanu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maroja ngelepas sapa Allah. Cara bahasa Indonesia ini membiarkan. Maroja ngelepas sapa Allah ngembarno cara Jawane. Ngembarno arsala tegese ngelepas sapa Allah. Ngelepas al Bahro ini ing segoro loro maksud ini ku ini dua nopo misu dua wara air nggih mboten kudu segoro, Al asba tegese sing nopo jenenge banyu ingkang boten asin banyu tawar wal milhalan banyu asin Allah lepas dua karakter air yang berbeda yaltaqiani khali bertemu apa bahren ketemu nevi ro'il ini menurut pandangan mata coro ketok imripat di sawangane sekali-kali sangking berbagai daerah sangking gunung-gunung sawangane nggih ketemu laut mereka akhir muarane gitu gini apa laut tapi ini sawangannya tok ilai ini ing dalam pandangan mata Sawangannya ketemu mergo nyatane sungai-sungai itu mengalir ke laut jadi sawangannya wonten air tawar ketemu teng air nopo asin ilai ini nah, ini titik tekane tafsir ilai ini ing dalam sawangannya meripat pandangan mata huma kang iku tetep ing dalem antarane bahro ini ketika air laut ketemu air sungai atau air asin ketemu air tawar baina huma iku tetep ing dalam antarane dua air barzakhun utawi ana pemisah hajizun tegese pemisah ming kudratihi ta'ala saking kudrat Allah ta'ala Sing sebab pemisah iku layabiyani ora bener-bener saling campur apa bakhra ini. Layabiyani ora bener-bener campur atau cara bahasa kimia ini tidak saling merusak karakter masing-masing. Di meskipun sawangannya campur kados banyu kalian minyak, sawangannya campur diudek sakit tapi sebetulnya keduanya tidak saling nopo mencampuri, tidak saling mengganggu karakter masing-masing. Ela yabghi wahidun huma alal akhor akhar fayahtalitu bihi. La yabghi tegese ora ndadekno rusak. Ora ndadekno rusak, maksudnya orang ngerusak ciri utama apa wahidun salah suci Min huma saking bahro ini. Alal akhor ing atase sing tali tu mongko jadi campur apa akhor bihi kelan wahid. Fabi ayi ala tu kasiban. Fabi ayi ala rabbikuma mengko ne biro biro rahmati pangeran so, loro siro manusa jin. Tukadzibani mendustakan siro. loro. Nah, ini kalau terangakan sekedek engkang bener-bener tafsir gitu. Tengok ini udah wah fi ra'yil aini. Kulo nyuwun nih nggih, dados niki sing nate-nate ngaji niku malah niki niku titik tekane nggih. Dawuh yal takiyani teng dawuh napa firoil aini ing dalem sawangane. Sawangane ngono jenenge. Dadi Allah ngendikan marojal bahra ini napa yal takian dua mata air itu dipertemukan itu banyak muara sungai sungai sungai itu bermuara teng nopo laut kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini Sawangannya bermuara teng laut. Yaltakian ki sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa apa? Nah, ini dalam pandangan mata. Kulo nate banyak ngaji teng kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu lama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. ketika Quran itu wahyu, dia mesti bener. Tapi piawai Quran itu bahasa. Ini rumah akan ya. Jadi Quran piawai apa? Bahasa. Jadi mungkin sampean pun gak kaget. Mungkin sampean gak kaget mengimani sampean ikan mokong. Orang wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nah, generasi ini kalau jenengan ra jawab, kok anak putune jenengan serai iman mbek Quran. <laughs> iman raturan jadi gak diilmiah contohnya ngeten ya ketika banyak ilmuwan ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak dari orang Barat baik itu sekuler orientalis Kristen Katolik macam-macam ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama itu kan menimbulkan keguncangan keguncangan ndak ada no iman itu oleng misalnya ngeten sing terkenal mungkin jenis sering pireng Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nak srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Hmm, nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak tok pamit Mbak Jibril ngono wae. ra mesti dibukakno dibukakno ae ngenteni diintegrasi sik iki sapa Muhammad Muhammad Mbak sapa Jibril <laughs> no itu satu contoh eh, Kalau ada dalu ngaji kalian santri-santri, kalau akan Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat, ini luhut, itu terus diimani nganggu karpe dewi Lha itu jadi masalah utama. Luhut ya bahasa itu diimani menurut karpe dewi orang menurut karpe ilmiah contohnya gampang ini kan? sampean bayang no langit itu apa langit itu tuh satu wilayah ya, satu area sing digoni malaikat satu area yang tidak tersentuh kemana bayang no langit itu satu area yang tidak tersentuh sehingga ono kabar nak bulan yang langit ketiga kok terima menuso dok bulan terus sampean ora percaya gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sama sing nate kaji sing numpak-numpak pesawat. Lo nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampean nendelok dua ge langit, ngisor ge napa? Langit Sama nak buka tong pesawat ing loh, Delok ngisor ngeten ke langit, delok dua nggih apa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Rozi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa masalang kalimatan kasajarotin apa toyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama okay. asluha sabitun nabo fil ardi wa faruha nabo fis sama Kalimat toyibah, itu kaya uwit sing toyibah, ini uwit kurma asluha sabitun fil ardi akari uwit kurma menghunjam ning bumi wa faruha fis sama cabang-cabangnya atau dahan fis fis sama ya, artinya kan sederhana loh gitu Wet kurma ku dahane fis sama sama artinya mosok koyok bayangkan sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. ketika kasa jarotin apa? Toyibatin asluha sahbidun fil ardi wafar uhan apa? Fis sama. Sama itu mereka mosok arti ini lemu angit sing gak terjangkau. Wong ini koyok wet kurma sing akari menghujam ning bumi wafar uhan apa? fis sama dahan-dahan ya atau cabang ya fis fis sama Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nak sama delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi sesuatu yang atas itu sama. Paham gih? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, nah, ini iman itu dibaringi be ilmu. Nak coro ilmu falak, coro ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami ma malam. Orang kok sering ini ambles neng bumi ini buat. Lah nak sering serengenge ambles neng bumi logikanya kan buatan masuk akal. sering serengenge luwih gede, masuk iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin nak wis wayahe sore kene delok srengenge sawangane ya surup ning mata air Gua anggar sore sampai delok neng gunung nggih nak sore sampai teng gunung sampai delok srengenge sawangane ambles teng lah teng Wajah wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firokil aini sawangane. Oh, jadi piye wae Quran itu pakai lugat. Jadi balik nih istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak sawangan Sawangane firokil aini. Ya podo koyo air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu, nyatane keudek-udek. Wong songko sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Cara ahli kimia sadar betul, cara ahli kimia benda, cara ahli fisika nu paham betul. Benda bu adu koyo opo tetap mereka bawa ciri masing-masing. Ke kabeh gawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate tidak pernah mau napa? Ketemu. Ini ya jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini. Gini ku sawangane. Jadi ini masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan gitu beberapa kejanggalan dohire nas agama sampean kudu faham mergi banyak sekarang misalnya kayak menuso itu ketika bisa deteksi janin ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih USG macam-macam mak sakit ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah, di kiye-kiye kuno ada lima perkara sing roh apa kapan udian kapan uang mati, Terus sing ning jero kandungane wong wedok lanang apa wedok sing roh Allah. Kiai-kiai kuno ngoten. Tapi saat ini uang paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi sakit dideteksi tuh. Wong falak itu so ngerti ki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai dulu ini perkaryaan cuaca rata-rata bener. Nggak betul. Musim angin, musim hujan, musim kering. Tapi yang tidak secara ilmiah gini ku wau wong gini ku wau setelah kita nentukan ora ono lanang wedok ning gone kandhane wedok manusa ro sing roh wedok sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok wong apa mau dawuh wa ya lamu mafil arham hanya Allah yang tahu apa yang dirahim ma itu cara nahu itu mubham ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya ma itu lafat sing mub mubham apa saja ya kan bisa terkait nasib ya bisa terkait kesehat kesehatan bisa terkait gennya normal ndak tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alam fil arham lanang wedo itu ini bolak balik nah, mulai mulai agama rusak itu tadi sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi Iwak tunggale Allah dawuh wa ma batin filarti fil arti ila Allah apa Terus gua kabeh sing grementing bumi Allah nanggung rezeki ini. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean nghirup oksigen ya iwa akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa mamin dabatin fil ardi ila ala rizki aku aku di duit di ber beras nah, itu jenisnya makna nih Quran menurut karpe dewi lagi semarin rusak tatanan bolak balik terus nuruti karpe nopo Dewi. Salam monggo monggo Pak. Ya Pak Priti sambut. gini, monggo monggo. Kula ini, ini Niki akan sangat nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe Dewi, Ini kau, misalnya, wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah Pokoke makhluk urip mesti dijata rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi menuso di bayangan dewi rezeki ya duwe. Duwe beras kata. Nak panen kah? Kata. Tapi menuso itu pengetahuan yang menuso malah ini jari pengiran wakanal kanal insanu jauh lah menuso ujung-ujungnya itu ya dolim ya bento jadi jaulan itu ras, jahil itu nih bento. Nak jaulan banget bento, bento nih. Lah kok buatan bento sepunti. Ketika sampean nganggep rizki ku arti ini duit akeh. Pangeran ngeling no, duit akeh ku setrup yo mati. Ya sumpah. Ketika aku Ketika no rizki ku berasa ke apa opo akeh. Terus kue kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi, potensi kecelakaan. malah Allah ngendikan tentang surat Isra iku menungso oleh no nganggo teori teori potensi. Afa si ayah sifamikum jani balbari allah Allah no kue kok neng bumi ngerasa aman, iso ujuk-ujuk kono tsunami. Iso ujuk-ujuk kono gempa. Misalnya kayak saya selamat, iso kapan-kapan rasa selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayyakh bikum janibal bari aw yursila alaikum qawsifa menir khasifa menir bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, soalnya setiap saat kowe kena angin liung, kaya angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran, urip ku yo ya gampang syukur tapi yo ya ora gampang kebablas. Manusa orang ngotot tuh gitu, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah, dongok-dongok mah omah sawangane akeh selamat. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusa kedikte jahule bentone wow, Sangane kecelakaan nah, numpak pesawat. Nah, numpak adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa lima 5000 bab bablas. Itu jenis jahula. Menurut saya wakil nih Begitu juga menyangkut halal yang lain. Mulai Allah ngiling no Yaitu galerian sederhana era tsunami Aceh sampean bayangno wong kerem remak ning laut betul. saya ingin entek teori kerem neng laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati neng eh Kerem manusia bintu Yang saking bintu nih nyongkone jenis kerem ini neng lah. Laut. Pengiran Jari sama sapa? Tsunami ya kerem tapi neng darat Gitu, betul. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa ku bento, saking bentone nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak isin nak sekedar no barang-barang cilik koyok nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Kusane diterkam macan mesti mati nih ambek buadak wedi kesangane diterkam badak ku akeh mati padahal stikan rata-rata wong mati mbek kuman barang sing cilik nggih mboten kabeh ahli medis ahli ngerti nek wong jarang wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena dihitung nggih mboten tapi nak mati mbek kuman rak barang cilik nggih mboten tapi manusa wedine rak barang-barang gede? Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan gudi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit sangka pitik trimo flu bu. Flu burung. Lha iku betapa doluman jauh lah. Jadi manusa ngomong-ngomong kira-kliru. Mau sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bentuk. Maka al insanu zaluman apa? Jaulah wis dolim apa? Bintu. Oh, menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong ngobok dibule klira klira-kliru. Paham ya? Iku kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ono sing kaitane napa firoil aini mu sawangan ke sebagian ilmu ini manusia ya eh, mau mau nurutin apa sawangane orang nanti itu ilmu hakikat sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat wonten tarekat napa wonten hakikat mergo nak umpama nuruti syariat tok wong mau sawangan tok Ino sawangane wis salat wis sujud jebule atine ra melok sujud atine berontak ene pangeran artine sujud kan uang tunduk kabeh ning khairihi wasarihi minawo. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mbek penge pangeran sawangan sawangane. mulai terus santan ilmu Hakik, kak oleh mau ngelakoni syariat tok kudu no hakikote, Mungkin ada no hakikat yang ngoten niku wow Mau barang mau amen nih, tok. Sawangane nih sudah bar aja mbek undat-undat. tunda. tapi sampai nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusia mau kaya dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat, ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kue rara ikhlas itu sing janggal. lu nggak kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. lu. cara aku malah gampang ikhlas bang rara ikhlas ya gampang ikhlas. yang anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin rara ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten nggih. Kula niku gadah sepuluh 10.000 ya cek duit cek ilmu cek derajat gak ada sepul, duit sepuluh ewu sampean kalau pa, menurut pandangan syariat karena duit itu hasil dagangan jenengan ya jenengan oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan gara-gara sampean ngerasa wae em lho nak dikekno wong ya bet, nak sampean sodako yang ngerasa iso ngundat ngun ngundat Lalu awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dua itu wae Allah. Wae Allah ya wae Allah, rawekku titipan. Tiga anak wong ya ya ya ya, Allah dolanan mau nenggonku, saya gini nenggonin dia, nih kan selesai kan. Mulai jari hikam kalau nus tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra pintu bintu nih wong. enggak cara hikam nih gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lu buta kok ndi? Kok jaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten nggih, sampean tak kei duit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah ning aku. Kan lucu tuh nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijalui, opah. Jari hikam Wong Islam itu iman, iso sholat sebab taufiki Allah, iso haji sebab taufiki Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. bareng bar awang kayak taufik kok dijali opah. Lho nuntut nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi nih gampang supaya ke sholat ikhlas yakin ya Allah sholat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa jo opah wis isin Dia hadiah sholat piro-piro tuh. Sing mari ke nuntut mergo ujub aku iso sholat nah iso sholat berak suwargo lucu berarti bolak balik kenapa kita ikhlas susah mereka awalnya ilmu buk mbok kawal ilmu syariat nak coroknya awalnya cara melihat ilmu hakikat ikhlas juga gampang betul mboten mboten kuwi ya tenan gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmu niku lho rasa rasakno sih jadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih iku gampang Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula sakit mulang. Berarti jenengan maringi kula sakit iba ibadah. Selesai kan? Tapi nak nuruti syariat. Wah, guru sak huruf daji sewu dinar. <laughs> Terus gampang geremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sidik, ora karu-karuan. Eh, mana? Gara-gara pertama madang sing syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. mencari alala jari mulang sak huruf eh, ditarik pinten? <laughs> Sewu dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditekdir pengiran, ditekdir di kesempatan iba. pun kok nganti nuntut, terus aku pikiran, jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun buatan apa? Kepikiran. Paham nggih? jadi saya dilatih cara ikhlas itu iya Anut ilmu hakikat. Ilmu sing awalnya anut ilmu apa? Hakikat. Nah aku ya, pertama nganggo syariat, ikhlas muweksa kowe. Mesti bukta tuh sampean ngerasa di duit ngerasa ngelakoni sholat ngerasa mulang, tak ulang tenanan. rapat rapati ngormati aku. Ya tersinggung tuh. Lo nak tersinggung itu yang ikhlas buatan menyangkut ngoten. orang pantas Quran diulang kok kue terlambat, Quran diulang kok kue guyon. Mergo standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat kulubu mbak idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum kan benten tuh buatan menyangkut pribadi tersinggung buatan tapi supaya Quran itu bener-bener zatatum napa? Iman. Ah, anak tersinggung wong syariat ya, ono, gak ngergani wong, gak ngergani wong sepuh. Nak sing kiai jadi gak ngergani kiai, kok bareng murid tuwa gak ngergani wong tua. <laughs> Malah nyiksa ati to. <laughs> Pertuntang pertun. Nah, sampean ngaku ilmu hakikat selesai. Surah kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku ngaku ilmu syariat sehingga aku ngerasa ujub aku mau duit iki wekku ngalim ilmuku ngono masjid iki tampo aku ora dadi masjid sehingga gak dadi imam gremeng tenan Lan awale awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia takmir. nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Kulon pengurus tamir maksudnya ngerameni apa? Ya, takmir zaman akhir ngerameni masalah. <laughs> Jadi masjid tetap gak rame masalahnya apa? Rame. Kan, iya, iya, iya, <laughs> maksudnya takmir masjid ngerame ngeramekno masjid betul ngerame ngeramekno masalah apa? Masjid. Paham gak? Jadi fi ro'il aini ing dalam pandangannya meripat. Bainahuma barzakun Baina huma iku tetep ing dalam antarane bahro ini Baina huma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas Hajizun mau mun kula Jadi ya. Dadi antara antarane air tawar Mbak air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing Gak saling terganggu. Fabi ayi ala irobikuma kumamongko kelawan dine pira-pira rahmate pengiran loro tuka tu kadibani gorono siro loro yakhruju min humal lu'lu wal marja, yukhraju bil bina lil maf'ul jadi sebagian kiraan itu diwaos yukhraju min huma bil bina lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju min humal lu'lu wal marja, kadang diwaca yukhraju ai min masmu'ihi tegese saking kumpulane bahra ini As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesucine bahraini wa wa ta wahid wa al milku iku segoro asin. Apa sing metu alu lulu wal marjan? alu apa mutiara? Wal marjan lan perhiasan. Khirzun ahmar au lu lu'lu. woi sesuai gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsaatu fil bahri kal alam walahulan iku tetep kedue Allah al jawari utai pira-pira prau ail sufuni tekesi ai sufunu tekesi pira-pira prau ai sufunu tekesi pira-pira prau al munsaatu kang den wujudno diciptakan ail muhtasatu tekesi ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segoro. kal alami keng prau mau koyok gunung apa meneh sakniki yang perahu ki koyo gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyo gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini apa jamin selamat. Ini wow manusa gede, mbek sawangan iku. Nak perahu peraune gedhe teknologine canggih sawangane ini selamat. Nak perahu konting sawangane kecelaka. Akhirane senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konting ya udah selamat malah sing nulungi. <laughs> Terus kena pangeran itu surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok Aceh ning darat malah napa? Kerem. Ya nak sampean wis mulane wau, nggih tenggere surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ini udah ilang no. Afa amintum ayak sifafikum jani balbari ayur sila alikum khasba ayur sila alikum kosifam naru bulan bel ini. Kowe kok neng bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macem macam Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung neng Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan boten tuh, kena numpak pesawat oleh dongon entek-entekan. Kesawangannya parak musi siapa? Nane ning omah aman. Paham ya? Nah, itu manusia, lah itu dilingno pengiran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu dua khauf. Mergo setiap hidayat kayak ngoten. kayak nak sergap sholat itu wis para pangeran bebas maksiat. Soalnya pangeran pangeran no wong alim ahli ibadah kecelakaan gak ada. Tujuannya nopo ben wong ora itimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan ba amal. Nah, cerita-cerita tentang Duratun Nasihin nak Kiai Barsesuk top topik kiai. neng akhir hayatnya nggih selingkuh nggih mboten sejarah. <laughs> Emang eh, manusia gampang akal-akalan eh. Kuat dah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjuk, no sing penting uang berlindung dengan Allah Subhanahu wa Taala. Mulanya jari sing hikam, uang uang gerung untuk makom fana, makom fana makom sing ison dulu awa eh. Iku cek rawan ujuk. Ini wow, Misalnya ke sholat ngerasa ya Allah kulom pun sholat jenengan tampi kulom pun zakat jenengan tampi semari muni kula kula semari rawan kira ikhlas Mbok sekali-kali mulane jari hikam masalah utamanya kita ura eling pangeran eling khazun nafsi jajal elingem dimulai kau pangeran terus apa ra ikhlas banget ya Allah jenengan nakdir kula sakit sholat jenengan nakdir kula purun zakat muni alhamdulillah do alhamdulillah Gusti kok sakit zakat Terus gak kepikiran kepingin dimatur nuni kepingin untuk swarga tapi nak salam ngomong muni kula. Tak kei zakat jemleh aku. aku sholat bolak-balik rezeki tetap seret. Tuhan berkula kula iku rawan kakean nun nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Menemukan muni aku kula marai masalah. Mergo marai roh hadzun naf. Cara bahasa sing rohi sampean marai ujub muni aku kula marai napa? Jajal. Sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kata. ya Allah nyukani kula taufik burun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tunda tapi. <laughs> Nggih Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Ini gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awali buat bangun buat basis ilmu syariat, jadi radu nih tuh. Pengen ikhlas kok dibangun buat basis nopo syariat. mau ada kabeh mau adu nih. mulanya jari hikam, kue itu mau wiridani nabi ono nyebut aku ya. Mulane nih hikam, nah, orang yang paling ngerti rahasia ikhlas di hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu udah ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamid tuwa, saya muji Allah oh, itu enggak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanakallahumma bihamdik subhanak subhanallah. Enggak ada nabi ngajari sabah tuwa hamad. Karena aku muni kula maca tak wis rawan ujub, anggere muni kula kula rawan. Iya bener. aku mau ngajari ku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana. Terus diterkenal oleh hikam istilah makom nopo fana. Yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi kita anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ab. Anggere sekolah kula iku serawan ujug. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahalazim kula akeh dosane yuk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seged gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhirnya ada seged Kowe tuh mau ono wiridan sebarang-barang apik ono kata kulone ayo. Ngoten enten. Nah, ya alhamdulillah subhanallah. Kowe ora ora karepe. Waca-waca te ora napa? Arep saiki tak terangno kene apa ora nyebut kula. Nah, iku ono sirine. Ben buak ujub, buak khazun nafsi. Wiridan la khola ngilang la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma bihamdik subhanallah bihamdi. kulo kula kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini dalam tuh nafsi. Benda saya gak gede, nak salah lah meniku kula kula. Bener meniku kula kula, salamat kagak nuntut. Jadi hikam nama fatat lubul ajroh miman dua muhtihi kau kayak kok nuntut ganjaran be uang sehingga kayak hadi hadiah. Cek mursalem <laughs> gitu, kan, mursal jadi. Nah, kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, ke iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah iso haji kersane Allah bariku jaluk Allah apa wis dikai pira piro to nggih kok njuk napa apa gampang tau ikhlas tau al lu wal marjan Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban Walahulan itu tetap ke Allah al-jawari Utawi pira-pira perahu sing Al-munsaatu fil bahri kang dalam segoro kal alam kau dini piro pira gunung Ekal jibali ke dini gunung Apa ini izuman gede ini? Jadi nah azman itu artinya balung Nah maksudnya ini izuman apa ini gede ini Atau uzman apa ini gede nih Wartifaan lan duri Fabi ayi ala irobi kuma tukaziban Mongko iku kelawan dine biro-biro rahmati Pengiran iro loro tukaziban rono siro loro Kuluman alihafanin. Kuluman diskabani wong alihakang kang ingatasi arat ayil ardi tegese ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan pokoke kabeh sing urip iku fane niku bakal rusak kabeh ben sing urip bakal rusak hal iku tegese kabeh ku rusak ya, maksudnya rusak nu nggih mati wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil ukola gedhi wong sing tiyene akal mestine nggih sinten mawon sing bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi diistilah noman padahal man kangge menuso iku tahliban apa lil ukola wa kolan tetep wajib rabbika apa wajah zat ira edzatuhu tikse zatu rabbika Dul jalali kang duweni keagungan Ayil azumati tikesi kang duweni keagungan Wal ikrami lan kemuliaan Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah subhanahu wa ta'ala Lil mu'minina kedhi pira-pira bi Bi'an umihi kelawan pira-pira mati Allah alih mengatasi mukminin Fabi ayi ala tu kaziban. Mongko kelawan dine piro piro rahmati Allah kaziban ingo rono lur Yas aluhuman bisa mawati wal ardi Ya kan bener no Quran ni niku baca no surat walau sih menyangkut potensi azab ben sampean sakit nulis ayat. nggih. Nggih niki tahun baru Jadi saat ini sampean niati carane ikhlas. Oh, Tadi gampang kan ajaran gulon Diwarai cara ikhlas ora ikhlas bangune Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. misale ra duwe dhuwit, ra napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu sakit wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon sehingga dengan nyatanya ada ada itu sampean sakit napa? Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katanya Pengiran di bulan bel ini. Mulai wa idha masakum udhuru sampai afa amintum ayakhsifamikum janibal bari ayur silalikum khasiban. Terus kadang kenapa Fayur sila alikum kosifam minaris Bahwa ini udah bulan bel ini Mulai ayat 67 sampai ayat 69 Wahab kolan tetep po waju robi kau zat pangeran iro edatu eh, utik sedatu waji robi kadul jalali kan ni keagungan wal ikromilan kemuliaan. Fabi ayi ala kuma tu kasihkan. Yas alu nyuwon hu eng Allah. Yas alu nyuwon hu ing Allah sepeman wong wati kang dalam piro piro langit wal ardilan lan bumi. Ayanti kudu sejaluk kelawan ngucap sepeman. Binutkin mesti ini. Napa niku? Binutken napa ya ngangge ya? Binutken au khalin ngoten. ini buatan ya, maksudnya tafsir jalan ten. cek jaluke ku ken, kelawan panjen ngomong diucap no, awak halin nggak guna napa? Tingkah. Mantan nanti tinggal pak? Mantan gih, Oh nggih mesti ini niku maksudnya niku kan jaluk bilisanil hal atau bilisanil ma makol. Nanti mriki maksudnya jaluk iku loro, iso jaluk binutkin. Memang melafatkan kata jaluk au halin, orang no jaluk tapi gaya gayane gaya nopo Jaluk. Binutkin kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jadi jaluk itu iso kelawan ya muni jemun utawa tingkah jaluk. Kata Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud Jibril duki Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmu bihali yuhni an suali. Allah wes perso keadaanku, ikut sudah jadi aku raperuja jadi Jaluk jeneng hal. hubi bihali yuhni ini nopo an suali. Maing perkara yah tajuna Kang. Jadi ini bulan Muharram, jadi jenengan tak warai ilmu ikhlas jadi faham ya ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malah ya dimulai songko ilmu hakikat. Lah kb ilmu hakikat itu buat khadzun nafsi, buak kata kulo. Go kulo no ujuk, faham ya? kb ilmu hakikat buak kata kulo, mergo kulo no u ujuk, Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngerti. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Tadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidhatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ke ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Po anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ke ora usah muni kata kula. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Wong ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman is. Ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nun. Tapi nek semuni kula. Eh, wis kakean penuntutan nggih mulai umpama Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. <laughs> Jadi Islam dibanding-banding no. Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke kiai sepuluhan tahun gak wis gak suke suke Kini kiai wis wira dirgani kono kiai anyar direga. Aku anggere kula mari hasud, mari dreng drengki. Nek muni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan dir kula dadi kiai. Artine wonten fungsine kangge aku. Alhamdulillah Gusti. Pokoke anggere gak muni kula aman aman. Itu jenis fana. Fana maknanya rusak. Maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi. Dibunuh betul. Kata kulo dibunuh. Kecuali barang elek. Mulanya jari hikam tita ini agar barang apa? mesti rano kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kau nyebut kulo. Robi ini dalam tu nafsi, astaghfiruka wa Ilai. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabah tu wah wa tu wa tu. Wadah ada wiridan ya langsung subhanallah alhamdulillah mereka agar menitu mari dasi ged gede sesuai mau ten. nah nek bar ora ikhlas gampang paham gitu dadi ikhlas itu buatan bulat kayak bayangannya sampean wangel ikhlas nah, mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho dhuwitku tak no kowe bar ngono nglatih ikhlas kaku ati muni kowe wis dadekno ndase gedhe muni kowe wis pelecehan posisiku ngekeki kowe tiga, wis ndek to wis Sitok dasi gede, sitok dinak no toge Ini nak posisi ini nyebut Allah. duit Allah titip noning aku saya gimbo sesuk. Ya aman toge berapa tidak pati ndak oh, aku nggih. Ilmu nggih ngonten Lho kalau sering lo buatin sombong, sering jasa orang tanglet lo, Gus jinan ki nom sama sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye? Ora Konco kula kan tesih kata to latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. <laughs> Lah kula sami sekolah darah blas Ngoten kepikiran blas. Uang wis sapa nganti digedhi tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong-wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhi wa anhu maradu, ana sing penting ridane penge pengiran. Nah, sampean digedhingi wong kepikiran mergo nganggep manusa iku jek ana jek penting. Berarti makom jek entek nganggep manusa napa? <laughs> Suwakep tok no Allah tak entek kabeh. Malah dari pengiran ala bi tatma tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung mergo eling menu manusa digedhingi wong tersiksa. nanti disenengi wong beban. salam Salami belak wong akeh beban. Nek digedhingi tersik. Ya mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai enggak, to eling Allah kan selesai tuh, Kabeh kersane Allah, sing gedeng kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah jaluk muga-muga dadi apik sedanten selesai. Mulane ala bizikrillah Mulai nih kula nak guyon nih konco konco gue sebenarnya nak mati rak nangis. gue beti nasibmu swarga ta neraka. Nak aku mah mati nangis. <laughs> Kafe mereka ngoten niku, gue nangis apa karena mati mlebu rokok. Lah nek eling pangeran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Ya iku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih kerana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing no jenengan, mati tak faktor jenengan malih. Nggih pun biasa mawon. ini biasa-biasa mawon to nggih urip nggih jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semarike bingung mergo mikir nasib kupi ya akhirnya pe mati gak menawa malam ini nasib <laughs> nasib malah lara kabeh emang <laughs> ya jenenge ala bi zikrillah tatmainnul wong yang sing weling Allah iku ati ayem nyedame ya iku jenenge ilmu hakikat nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana makom sing wis membunuh betul hadzun hadzun nafsi sing berbau-bau hadzun nafsi saya siapa itu lereni hmm. Gampang tuh ikhlas. Tahun baru hijriah ya, tak warai carane ikhlas. sih Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rizki wal lan pengepuranan wa khiri dalika lan salian mengkono ibadah rizki lan maghfirah. Kulla yaumin huwa fi sa'at. Kulla yaumin ing dalam saben-saben tino e waktin tegese saben-saben wektu. Huwa te Allah ku ing dalam kehendak Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini orang wong melarat itu jujuk ditekdir wong suge, orang suge ditekdir apa? Melarat, ono BTS jujuk-jujuk jadi wong ibadah, ono kiai saya jadi wong rusak. Setiap saat Allah iso molak malik keadaan. ada Mulane teng kitab-kitab kata ono kiai bar ibadah koyok ngono ditekdir jatuh. Ono mantan BTS jadi wali. Iku nunjuk ben wong eling nek Allah Ya ora ono gledek ora ono biasa bisa maut. Wong pancen biasa waktu isu pantasa waktu siluman biasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal <laughs> Nukson roja inda wujudis salah. Hikam pertama dibuka mbak alamatnya ke tetanggenan be amal iku kue rapati roja ning Allah nak bersalah. Jadi misalnya kayak santri yang ngotot gitu, nak ibadah terus tahajud sawangannya para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo, pengerasan uang, eh. langsung kabe pangeran kurasa salah. Usrapati rojak neng au. Allah, jadi sekarang hikam. Kue ku nakalan bik pengiran. Pas maringi kue ibadah kira pati syukur. Pas maringi itu so kue eling. ngajen padu, miku kepengen enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Malah jari Imam Ghazali ini penting loh ilmu ini mumpung bulan Muharram kalau jenengan tak ulang. Misalnya hari ini satu hari ini saya tadi ditetir sholat subuh. Habis ditetir sholat subuh saya tadi juga ditetir sholat duhur. Gitu ditetir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditetir ngaji. Bar maghrib gitu kalau sholat. Badhe ini misalnya kalau ditetir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata, tapi toat itu ya sesuatu yang nyata. Tapi menuso ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mental bisi iblis dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dilingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhirnya wong gak nyaman mbek pengiran. Lah ketika wong gak nyaman pengiran di setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh sama sampean jadi kiai, tahu salah pisan mau meneling terus salah. Jadi saya Ghazali, lagi kok railing to atom kue ditakdir sholat, ditakdir zakat, ditakdir pura iba, Ibadah. Lah anak uang wis nyaman mbek pangeran, mergo ngerasa salah terus itu setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso nggih critane sebagian ulama mau untuk palsu. Tapi saged didamel itibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan gagu kaku hati ngeten kan durotun nasihin anu, setan ganggu kaku ya hati cerita ini bisa palsu artinya sebagian ulama darah ini mau untuk tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar Enggak perbandingan barang ngoten duit nunggu ibadah sungi ijek kalah mbek santri ini setan gue ganggu kaku ya hati akhirnya setan medo-medo jadi santri ini wabah ibadah kiai ini dikalah no. misalnya kiai ini tahajud mulai jam telu setan mulai jam sebelas Soalnya ditandingin. Misalnya kiai ini lumane satu saya usetan sudah kau ya setengah juta. Soalnya kalah terus tanding. Sesuai takut kiai. Dong, aku ibadah ngalang-alang aku. Resepnya apa? setan panjang maksudnya setan takut nih gue ya iku lho nanti maksiat. Wong geriling maksiat kula tapi sholat salat leren mboten sedoler. Oh. <laughs> apa turu rasa turu. akhirnya kalau ibadah ter Nah, jangan kepin niru ke nggih kedarate maksiat. Nah, ya ini sisi penasaran kok pengen ibadah luas, sangka biasa. Maksiat apa, cum, Ya selingkuh ya, wah keduren. <laughs> kan sih mau aja Jung paran. Gitu. Mata ini uang, paran jeng paran. Akhirnya nyabu. ngefly mau dia. Iya. <laughs> Nggih minum mau dia kan setengah, Oh iya Jung cocok ke ya, sedengan. <laughs> Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia nih bagulnya beda. Sama dulu tentang kitab Durut nanti. Bareng minum ngefly, bener sadar. Bareng minum merkosa. Bareng bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh. Ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateniti Sebab itu ulama itu nak itu dosa paling gede gua mulai ini zino, darah mati mateni uang tapi Quran bukas bakas malah minuman. Malah ini teori ini ilmu kayak Quran itu nak bakas rotor-rotor king sebab. Jadi ini uang dibakas Quran itu ya aja mateni wala taqtulu wala mata ini. Tapi nak bakas minuman di bulan dibulan ini Karena sebetulnya sama nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang karena awal dari dosa banyak mabuk nanti dibakas Quran ya salunaka anil khomri nobo wal maisir akhirnya mabuk bareng mabuk ya pun betul terkendali toh terus merkosa bar merkosa mate mate jadi ilmu itu melani sing ikhlas ya cara ikhlas itu gampil kan nyebut Allah Mana kiai kuno arif ikhlas iku apa? Ikhlas sing ibadah krana apa? Nah, Jadi paling gampang tak arif ikhlas iku apa? Sing isnat, sing no kabe amal neng Allah Subhanahu wa taala. Eling eh, allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling allah kadu nafsu itu buang jauh-jauh. Iku no ya no nak menuso mau sepiro. Ya eh, menuso gue gampel. Kalau dikonco Gus nak guyon baik kalau manusia jebule gampang kesakalah kan Nabi misalnya Gus atau Kiai nerangno nasab nasab itu penting anak Kiai udah di ngene ini berketurunan turunan Nabi ngene ini bareng bareng mulai ngaji ono wong itu orang anak Kiai harus rubah gak penting nasab wis penting harus rubah manusia aku gampang gitu Mas Eh manusia aku gampang rubai. Ana fakta sithik neru. Rubah. Mulane jare kiai kula Kowe nek dadi kiai rai ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai, dadi kiai gede. Rata-rata kiai ya seneng santri. Go oleh mulyakno santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Ke angger santri sowan cerita masalah. E. Rabi rung di rumah mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau didu. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan yang dhuwit sak juta. Wong setengah abangan rapati sholat ngaturi kiai kiai. Mulane jare Nah wis ngoten niku fakta. Mulane jadi kitab-kitab tasawuf kadang wong soleh medit ora pati soleh lo. Lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'idu hadatin birrajulil fa fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Lah kuwi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong soleh kabeh ada dadi. Wong ciri wong ciri utama wong soleh iku pridang-priding. Mulai dhisik sunai pangeran ciri utama wong soleh pridang-priding berindang berinting. Cara bapak zaman almarhum itu Wong soleh bekar bekar eh, serakasil tidak urusan apa? Serakas. ini eh, buta wong nekat. Mulanya Nabi ku pinter. Nabi ku nak ngelem Abu Bakar sudah langit. Ke Abu Bakar itu soha. tapi Nabi rabin soal perang temukan kon Khalid bin Walid. Mereka buta preman. Nah, sejarah nak Nabi perang puang lima Abu Bakar apa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid preman apa? Preman. Mulai disen jen ngoten. Aturane jen ngoten. manusia ngotot. ngoten. Sami sampe wis dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri sowan lu ngotar ngaturi. Sing santri ya cerita masalah iku. Ana sam eh sampean gedeng yo keliru. Tapi sampean nganggo ilmu hikam wis entekno ning pengiran, Jeneng kersane pengiran, modele urip ngono apa apa. Selesai kan? kue ya ora gedeng santri, ya ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari ya kersane Allah. Santri rene kangen kiye ini ya kersane Allah. Pun selesai kan. Sing mari kowe bingung ki mergo nuruti hadun nafsu iki ngekeki aku badhe iki ra aku rugi. Ya marah bingung to. <laughs> Wah bolak-balik nak eling hadzun nafsu ngelu ngelu. Oh, marah ini kue ono Paham gitu, gampang ini mumpul mulang haram tadi. Soalnya sering mau apa? ngilangi nopo kabeh kersane pangeran ya falu napa Jadi dadi kulillahumma malikal mulki itu tilmul kamantasa wa tanziul mulka mimman tasa wa tu izuman tasa wa tu ziluman tasa nggih cepet nggih Abah tu cepet seperti kados masalah nasab Pak, wonten neng elek. Gara-gara elek rapa payu rabi untuk orang biasa. Ono wong biasa ra dinasab wayu, dirabi sayid, nah, anak saja sayid cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to Kiai to Sayyid. Periode kedua langsung anak Gus to Sayyid. Sayyid. Ana ning elek, anak Kiai ya elek, dirabi wong biasa. Ya anak itu langsung biasa. Itu gampangnya waktu izuman tasak, waktu zuluman eh, cepet menuso ini apa? ini orang apa apa. Ini kalau tak ngerti kalian konco-konco ngalim, Gus jenengan nyanyaran kok damai, damai biye. Kemarin bingung nuruti hadun. Nuruti pangeran orang orang bingung. Kula umpama gitu, kula lho umpama ditakdir gak dipengaruh. Misalnya jenengan rasa seneng kulo santri kulo, mungkin susah. sidik mungkin susah. Lah kok kok mul yo. <laughs> Nanti susah perkara hal. Dadi sing mari susah iku mergo delok ini, delok makhluk. Manusa gue penting, pengaruh napa? Nah awalnya bagus ora penting kan selesai to. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun nafsi. Nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainul Nah, ini niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan toriko nu sing salah nu teng mriku. Jadi buatan perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah aku. kubro. Tapi maksudnya mursid-mursid zaman Abu Yazid Al Bustami, Syekh Hasan Asadi maksudnya buatan niku. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu yang paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge dan sampai nyebut jumlah itu nak mau coba Allah ping sewu mari ini, nak mau coba ping lima ratus marai ini. Kok terus hitung hitungan jumlah ambil Allah jadi dagang. Rata-rata ijazah rak kayak orang dagang tuh. Nak mau coba ping sewu untuk ini, nak rong sewu ping. Pemenang nak kelar sepuluh ribu sewengi malah ini <laughs> Jadi sebetulnya mursid-mursid toriko itu ono salah ya kok pentingnya kok jumlah. Tapi gak saya, artinya tetap saya. Bagaimanapun wiridan saya, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau no hazun hazun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tak sampai nyebut Allah ping satu ping tapi hazun Nafsi ya tetap sampai gampang tak kabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi zikrillah tatmainul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Mergo kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwe akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya wis kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten sakit to nggih. Tapi nak nyebut wong iku, trimo parman kok duwe akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Terima pareman-paremen kerjane ngono kok duwe akeh entuk kondi. Tapi ora sampai nyebute apa kan selesai to nggih. Apa ngekek ini rezeki akeh. Urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to nggih. Dadi ana apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek ini rezeki akeh. Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Tak jane medun derajat lho sampean urusan mbek wong Trimo Terima parmen kok duwe akeh. Akhire urusane sampean mbek parmen to. Nggih mboten? Lho enggak. Katakan kiai pertuntang pertuntang mergono bupati dolim. cai iku Gus nasape elek wongi e kurang ajar di bupati gak terima. Terus tak jawabnya, <laughs> itu. Nah, aku malah ora terima mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora terima mbek keputusane pangeran. <laughs> Angger mbok awali ngene. Ya Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi bupati. <laughs> Lah gampang to gampang mudi cara ngelatih ikhlas apa nak ngersakno parmen lah di napa bupati nah, sampai soal protes tapi ini aku, nak jadi bupati ini melanggar ilmu saya ini aku kewajiban ulama ngandani tapi nak dengki tetap salah <laughs> Soalnya iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar nonton mawon nggih gimana. misalnya kita orang bupati dolim mak kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi Nah, tapi soal drengki itu tetap salah tau nggih. Dermo Parmen udah di bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. oh oh, kurang dinasab kok ngiayi barang buk bakas. Mesti nak ya mereka gara-gara gak nyebut Allah sih buk sebutku nasab mana, buk sebut Allah selesai. Allah nak ngersakno. Iku trimo anak si A si B, C dhisik C ngono kok saya anak istri ditektir jadi, kiai. Nek Allah ngersakno orang ana mukhal, selesai kan dia ini jenis ala bi zikrillah tatmainu kulo. mau yang disebut sebut itu faktor Allah mesti dadekno Noda damai. Nah, maksudnya toreko kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing Allah. Allah. mau disebut jumlah itu. Nah niku sakniki didandani ya nak iso ya jumlah ya hati ini. Nak iso salah sitok. Salah sitok ya hati ya paling. Kula yaumin huwa fisa antis kabiyain hari waktin huwa te Allah fisa ning dalam keputusan. Amrin dikse keputusan yuziru kang ngetono sapa Allah ing amar ala wiskima. Ing antase nyocoki perkara daro hukang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ikhyain saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan no wa idlalil lan nginakno. kabeh wis ditakdir pangeran, mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan no wa idlalil lan nginakno no Ya mari sampean janggal perkara tiru mau parmin ora dinasab kok dadi kiai. mau parman kok dadi bupa bupati. Salam dhewe ora no Allah. Nak cara unsur no Allah selesai. Allah nak no cah. Wong koi no saiki dadi Ya padha wae nek ana mulya sampean janggal, Bro. Kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenis kiai. Nak awas ngerasa no wae. Ini selesai kan. Wa idlalan lan ngina ana wa ifna'in lan no paidame lan mlaratno wis kabeh kersane Allah nguripno mateni mulyakno nginakno wa ihnaen lan nyugehno wa idamin lan mlarat wa ijabati dain lan nyembadani wong sing donga wa ito ilen nang ngekeki wong sing njaluk wa huiri dzalika fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban. Mun alam.